Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak dan Ibu serta saudara-saudara hadirin Firman salam zuhur Alhamdulillah Ada satu kata yang sangat tidak asing di telinga kita sangat tidak asing dalam kehidupan kita sangat tidak diharapkan oleh hampir setiap kita tapi sangat tidak mungkin untuk bisa dihindari kata yang saya maksud adalah musibah adalah sesuatu yang pasti akan terjadi pasti akan dialami oleh setiap kita manusia termasuk manusia-manusia yang sangat dicintai oleh Allah manusia yang beriman orang-orang yang saleh seperti bapak bapak dan ibu ibu sekalian Kemudian yang pertama adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian keimanan. Dasarnya bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ Adakah kata Allah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja menyatakan amanna kami telah beriman padahal kami belum menurunkan ujian Sungguh telah kami turunkan ujian kepada mereka Dengan ujian itu kata Allah jelaslah kepada kami Siapa yang benar pengakuan keimanan itu siapa pula yang dusta Musibah ini hadir ditimpakan oleh Allah pada orang yang beriman Sebagai wujud rasa cinta kasih sayang Allah kepada mereka menjadi ujian kehidupan agar mereka berpeluang meningkatkan kualitas keimanan diri mata Allah. Musibahnya bisa dalam berbagai bentuk seperti yang di, dirinci sebagian dalam Quran surah Al-Baqarah 155 156 wadanat walam nakum bisayin minal khawf rasa takut wal rasa lapar wa naksin minal amwal berkurangnya harta bahkan hilangnya jiwa yang kita cintai bisa bermacam-macam nah hadirin rahmatullah ujian itu sendiri kan sesuatu yang positif Hmm yang tidak positif itu kan kalau kita sampai nggak lulus dalam ujian ujiannya sendiri positif alangkah ruginya seorang mahasiswa kalau dia tidak diberi kesempatan ikut ujian lalu kapan mau naik tingkatnya jadi mestinya kita bersyukur kepada Allah kalau kita diberi musibah sepanjang musibah itu adalah merupakan ujian artinya Allah sedang mencintai kita memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa meningkatkan kadar keimanan ketakwaan kita kepada Allah harusnya kita sujud syukur ketika menerima musibah ini Allah Allah saya diberi kesempatan mikir ujian saya akan hadapi beri saya kekuatan kesabaran mudah-mudahan saya lulus pikiran kita itu sudah sangat serba duniawi ya. lalu mengukur orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang hidupnya itu tidak pernah mengalami banyak musibah berbahagialah orang itu soleh memang hidupnya itu tenang nggak ada banyak masalah bisa benar bisa juga salah harusnya orang yang berbahagia itu justru yang hidupnya penuh dengan musibah itu berarti orang itu betul-betul sedang dicintai oleh Allah ya. dan harusnya kita harus merasa sedih kalau hidup kita itu sepi dari musibah hadirin merasa misalnya sudah hampir dua tahun ini so, hidup saya kok tenang sekali harusnya sedih hadirin dan sudah saatnya mungkin untuk banyak berdoa minta kepada Allah supaya diberi musibah untuk kuning berinteraksi wawai tenang Allah kapan musibah akan menimpa saya gitu kalau dan kiai maka cara tenang aja dan yang namanya orang yang dicintai oleh Allah itu orang yang hidupnya itu penuh dengan lihatlah para nabi siapa sih manusia yang lebih dicintai oleh Allah selain nabi ini pasti para nabi ini adalah orang yang sangat luar biasa dicintai oleh Allah lalu lihat kehidupan mereka adakah kehidupan seorang Rasul 25 dari 25 Rasul yang dikisahkan oleh Al-Quran pada kita yang hidupnya itu santai tidak ada mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW tolong tunjukkan pada saya sejarah seorang Nabi yang hidupnya itu santai tidak ada hidupnya penuh dengan musibah, ujian, cobaan dan yang kalau kita lihat ukuran ujian mereka maklum Nabi lah ya wah nggak akan kita nggak akan rasanya saya gitu nggak akan kuat gitu dengan musibah-musibah mereka ya. Nabi Ibrahim misalnya yang harus menyembelih anaknya sendiri yang dicintai apa mampu kita melaksanakan ujian seperti itu Nabi Muhammad yang sampai dilempari kotoran unta di muka beliau diludahi, dilempari kotoran apa kulit kambing yang baru disembelih ketika beliau sedang sholat dipukuli di depan Ka'bah sampai sempat beliau nggak bergerak lagi darah mengucur dari mulut beliau dilempari di sampai banyak kaki beliau mengeluarkan darah seperti itu ujiannya kurang menaun itu ijen mereka di pelototan seti wis wis musibah namun belum pernah kita gara-gara sholat itu di balai dauk onta itu orang yang dicintai oleh Allah itu orang yang hidupnya itu penuh dengan musibah saya katakan kalau musibah dalam arti ujian dari Allah berbahagialah kalau kita mendapatkan dia. Kalau kita tidak mendapatkan banyak-banyaklah berdoa minta pada Allah. Hadirin pernah nggak minta musibah? suka berdoa doa ini nggak? Robbana la tukallifna ma la taqata lana bih. Ada suka berdoa itu? Ada itu doa non? Ada itu doa minta musibah. Sebab dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, hidup kita ini sendiri adalah hidup di dunia ini adalah ujian mulai dari sejak kita sadar mampu berpikir masa mumayyiz sampai meninggal dunia bagi kita sebagai seorang mumin dunia ini adalah tempat kita menghadapi ujian bukan di sini tempat kita memetik hasil ada sedikit hasil yang akan kita nikmati di dunia akhiratlah tempat kita memetik hasil dunia ini adalah untuk kita menghadapi ujian itu lulus dan tidaknya nanti ditentukan oleh Allah di akhirat ketika nanti kita menerima kitab dari dari tangan kanan ah lulus berarti mulailah kita menikmati hasil ujian selama hidup di dunia ini hari itu mulai ujian mereka lulus di mana tuh Makanya yang kita mohonkan hanya saja yang kita mohonkan kepada Allah seperti contoh doa yang dalam Al-Qur'an tadi, Rabbana la tukallifna ma la taqata lana Ya Allah janganlah kau pikulkan pada kami ujian, cobaan, musibah yang sekiranya kami tidak mampu memikulnya. Itu saja yang kita minta bukan? Bukan jangan ya Allah jangan kami diberi musibah. Terus ya tuh Jangan ikut ujian, kira lulus naik. Yang kita mau beri kami ujian ya Allah, tapi ujian yang sekiranya kami mampu. Jadi kalau menurut kemampuan kita ini, kita ini kemampuan anak kelas 4 SD, berilah soal kelas tilu lah Allah. Ya paling tinggi kelas opat gitu. Jangan kemampuan kita kemampuan kelas opat gitu, soal kelas genep. waripu Allah yang enteng-entengnya lah itulah ujian itu yang kira-kira kita mampu gitu kalau kemampuan kita itu kemampuan hanya mampu memikul beban 50 kilo kasihlah ujian sekitar itulah 40 jangan terus harus mikul beban 100 kilo wah itu berat dan sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk memberikan ujian di luar kemampuan kita kalau Allah mau تؤاخذنا ربنا لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini sering diartikan oleh sebagian orang, Allah tidak akan membebani orang di luar kemampuannya. Artinya, ujian dan musibah yang Allah timpakan kepada manusia itu pasti dalam batas kemampuan, tidak mungkin di luar kemampuan dia. Saya tidak melihat pengertian itu begitu bisa saja Allah Maha Kuasa memberikan ujian kepada seseorang di luar kemampuan dia. Kemampuan dia hanya memikul beban 50 kilo. Oleh Allah diberi beban sampai 100 kilo. Bisa saja. Tetapi yang Allah akan tuntut dari dia tetap saja beban yang 50 kilo. Itulah maha adil bijaksananya Allah. Tidak akan Allah, kenapa kamu tidak tidak pikul beban yang 100 kilo itu? Oh, kemampuannya cuma 50 kilo kok. Tapi kalau musibahnya bisa saja sampai 100 kilo. Bangun tidur menjelang mau sholat subuh, lihat rumah berantakan. Rupanya malam masuk perampok, nggak ada seorang pun yang sadar, habis semua yang ada di rumahnya. Malamun rumahnya deh. Pengalaman kita gitu ditanya lagi oleh istrinya. Dan mau selesai itu masalah ku ngalamin. Kamu siap-siap seperti biasa pergi ke kantor biar saya lapor ke polisi. Kata istri. Ya sudah, pergi kantor suami istrinya ke lapor polisi. Dan sembilan suaminya sudah ada di rumah lagi, kenal dipecat sih kenapa pegawaian ya? Hah? pecat ya malah mondei ya deh lamun berdiri lagi telepon berita lagi dari rumah sakit dari ICU anak yang paling besar tabrakan ya sekolah deh di ICU deh siap-siap mereka berdua mau pergi ke rumah sakit persis mau berangkat datang lagi telepon kemudian di rumah sakit enggak ternyata dari kampung orang tua dua-duanya meninggal dunia sekaligus ah berat ting eh, Allah ya Allah terlalu berat ini Allah yang ulah ukilah berada entengnya seperti itu Allah itu ya Allah mau bisa saja tapi ya itu yang kita mohonkan selalu kepada Allah la tukallifna ma la taqata lana bukan jangan diberi ujian loh hidup ini ujian loh saya dulu pernah menyampaikan dalam kesempatan di sini bahwa Umar bin Khattab ketika beliau yakin bahwa hilangnya separuh dari harta yang beliau miliki ini adalah merupakan ujian keimanan beliau langsung bersyukur pada Allah sujud di hadapan Allah Alhamdulillah ya Allah ini setengah harta saya bersyukur beliau karena kenapa? Yakin beliau itu ujian. Sepanjang saya katakan tadi, kita yakin bahwa ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harusnya bersyukur dengan musibah ini. Saya katakan tadi sepanjang kita yakin ini adalah ujian. Musibah itu adalah ujian. karena ramai itu daerah itu Nah ini yang kadang-kadang karena kita tidak mengerti kan, sudah jadi salah salah berpikir akhirnya salah menyimpulkan. Banyak saya dengar itu dari dalam majelis-majelis talim ini. Kenapa sih Allah lebih mencintai orang-orang kafir daripada orang mukmin? Jadi yang tadi tadi kelihatannya orang-orang kafir itu tenang hidupnya teh mulus usaha nggak banyak masalah hidupnya di rumah tangga aman. Hari orang mukmin entah oleh musibah ujian cobaan terus ya gitu. Malah ada Pak, saya punya teman dekat dulu yang saya cuma sancan getol sholat usaha tuh lancar setelah mulai rajin sholat saya jadi kacau dia ya Ustaz dulu sebelum saya naik haji nggak ada yang namanya usaha tuh macet segala macam iya setelah saya naik haji jadi kini ya aduh gara-gara haji ya itu tidak sedikit saya menghadapi itu saya katakan harusnya saudara bersyukur ternyata saudara sudah terdaftar sebagai orang mukmin di mata Allah sudah terdaftar jadi kalau ada sekarang seorang mahasiswa mendaftarkan diri masuk ITB, misalnya masuk UNPAD, lalu hidupnya jadi serba susah gitu, harus belajar, harus menyediakan buku, pergi ke perpustakaan, bahkan kadang-kadang keluarkan uang harus beli buku, diktat dan sebagainya, terus harus mengerjakan tugas dosen sampai begadang sepanjang malam dan sebagainya. Wajar, orang dia terdaftar sebagai mahasiswa kok lalu dapat ikut dapat soal ujian mematak ngaliurkeun dia itu ujian-ujian soal wajar jangan kemudian dia mengeluh ah, ah, hese lah jadi mahasiswa teh ribu ini mira setan mana menganggur eh, itu deh gelandangan itu mah gak pernah ikut ujian tenang hidupnya teh nya tidak wajar itu tidak terdaftar sebagai mahasiswa ITB ya, dan nggak layak itu kemudian ITB bagi-bagikan soal ujian ke mereka gitu hujan hujan hujan naon Jadi wajar saja kalau orang-orang kafir itu hidupnya tenang di dunia itu terkesan gitu ya. Walaupun sebenarnya mereka tersiksa secara batin itu pasti itu. Cuma Allah yang menyatakan lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Itu mesti. Mereka kalau terkesan hidupnya itu maksudnya ya nah udah Kalaupun ada mereka tuh mengalami kesulitan dalam hidup itu azab azab itu pada orang kafir itu kan bukan ujian mau berat diuji beriman yang itu. mau diuji tingkat kekufurannya <laughs> tidak usah jadi yang ujian itu tingkat keimanan dari kekufuran mau sepuluh diuji doi jadi kalau ada orang muslim ahli maksiat itu hirupnya kamasih tara, sholat tara, maksiat hirupnya tenang, jabatannya begini naik, wajar wajar begitu aman gitu kalau nggak mau ikut ujian jangan mendaftarkan <laughs> diri sebagai seorang mukmin begitu kita mendaftarkan diri kepada Allah aman tu billah asyhadu an la asyhadu illallah rasulullah bersiap-siaplah kita untuk menerima ujian dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 bahkan Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar dengan balasan tanpa hisab. <laughs> Berarti kalau ada orang sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang bagi dia kan untuk bersabar itu kan? Berarti Allah sedang memberikan peluang kepada dia untuk memperoleh pahala tanpa hisab. Oh, beruntunglah. Sampai-sampai Pak, kita yang tidak dapat musibah menjenguk orang yang sedang sakit kena musibah sakit lalu orang itu adalah orang yang sabar menjenguknya saja kita dapat pahala itu menjenguk orang yang seperti itu ya kalau misalnya ada orang muslim sakit lalu dia sabar betul dengan sakitnya ya. nah kita menjenguknya itu dapat pahala itu ya. ada orang kemilu beri karena kita sedang bersama orang soleh itu kenapa maka kata kata Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu kita sebenarnya sedang bersama Allah di akhirat kalau saya baca dalam hadis kita ini suka dikecam nanti oleh Allah salah satunya dikecam oleh Allah kenapa ketika ketika saya ada di dunia kamu tidak menengok saya dan dirasa ya Allah ayah hari itu saya nanti kata nengok itu masa saya tidak nengok Allah ketika seorang hamba Allah hamba saya yang sedang sakit dan dia sabar maka saya ada di sampingnya kata Allah kalau kamu menengok maka kamu sedang bersama saya seperti itu orang-orang yang sedang kena musibah seperti itu kalau dia betul-betul mampu menghadapi ujian itu dia orang yang sedang sedang betul-betul mendapat tempat yang sangat luar biasa di mata Allah. Allah sedang sangat dekat dengan dia. Dekat-dekatlah dengan orang yang sedang kena musibah. Kalau kita tidak dapat, kalau dia menjadi orang yang sabar menghadapi musibah itu, pasti Allah sedang dekat dengan dia. Itu. Kemungkinan yang kedua, musibah itu bisa bukan merupakan ujian dari Allah tetapi bahkan merupakan pilihan Allah yang terbaik jadi Allah sedang memilihkan sesuatu yang terbaik menurut Allah karena ketidakmampuan kita di dalam membaca hikmah di balik sebuah peristiwa yang menimpa kehidupan kita, lalu kita mengira sesuatu yang baik terbaik menurut Allah untuk kita itu adalah musibah. Maka akhirnya kemudian kita mengeluh. Padahal harusnya kita bersyukur kepada Allah itu sujud syukur karena Allah sedang menentukan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Allah berulang-ulang sebenarnya mengingatkan kita akan hal ini di dalam Al-Quran bahwa karena keterbatasan kemampuan kita sebagai manusia yang tidak mungkin bisa mengetahui apa hikmah dari sebuah peristiwa untuk kehidupan kita di masa yang akan datang bisa-bisa kita jadi salah menduga wa asa an takrahu say'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu say'an wa huwa lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Al-Baqarah 216 jadi terkadang kamu sangat tidak menyukai suatu peristiwa yang menimpa dirimu, padahal kata Allah yang sesuatu yang kamu sangat tidak suka itu sangat baik sekali bagi kamu. Sebaliknya, boleh jadi kamu sangat menyukai sesuatu, kamu harapkan, kamu cita-citakan, kamu perjuangkan, padahal kalau seandainya saya penuhi keinginan kamu itu, kamu akan menyesal selama-lamanya karena itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita nggak mengerti apa yang paling baik untuk kehidupan kita ukuran kita menilai sesuatu itu baik paling dari peristiwa detik ini ke belakang kan kita kan nggak tahu apa hikmah yang akan terjadi besok ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang sehat lalu timbul sakit lalu kita menggerutu kepada Allah kan? kenapa harus sakit Padahal dengan sakit saya tidak bisa berbuat begini-begini. Padahal kalau saya sehat, saya waktu itu sudah punya rencana akan begini-begini-begini. Maka saya akan begitu-begitu-begitu-begitu. Kenapa Allah menakdirkan saya sakit? Kita nggak tahu apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita. Mungkin kalau kita sehat tuh kita akan mengalami musibah yang luar biasa. Mungkin kalau kita sehat tuh kita jadi rencana pergi ke luar kota itu lalu tabrakan di perjalanan karena Allah saking cintanya kepada kita dibuatlah kita sakit supaya rencana kita keluar kota itu nggak jadi maka sakit itu adalah sesuatu yang terbaik mungkin kalau kita sehat pada waktu itu kita akan berbuat maksiat nauzubillah karena kita akan ketemu dengan seseorang bencana ketemu seseorang dan akhirnya kita akan berbuat maksiat dengan orang itu lalu Allah buat kita sakit supaya kita tidak jadi berbuat maksiat itu kita tidak tahu di balik peristiwa itu semua. Yang pasti kita harus yakini bahwa Allah tidak mungkin menzolimi orang yang oh, tidak mungkin zolim. Allah itu tidak mungkin zolim. Apalagi untuk berbuat zolim kepada orang yang sudah beriman kepadanya. Kepada orang kafir saja Allah tidak mungkin zolim. Sifat Allah itu mahadil. Jadi kalau Allah kemudian menghukum orang-orang yang zalim, itu karena orang itu sudah zalim. Bukan karena Allah itu zalim. Nauzubillah. Jadi kalau saya saja, kalau orang-orang kafir saja masih di, diberi sifat rahman oleh Allah, masa Allah tidak rahim kepada kita yang sudah beriman? ini harus kita yakini betul bahwa Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang. Kalau Allah maha pengasih kepada segenap makhluknya tanpa pilih kasih di dunia ini, masa Allah tidak sayang kepada kita yang justru sudah menunjukkan upaya untuk beriman dan mengabdikan diri kepadanya? Nah, itulah yang saya katakan tadi, sayangnya kita tidak bisa mengetahui ini karena, karena ketidakmampuan kita mengetahui apa hikmah di balik suatu peristiwa, akhirnya kita bisa menjadi orang yang suuzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Lalu kita anggap Allah sudah melakukan atau Allah sudah memperlakukan kita dengan aniaya padahal sebenarnya Allah sedang mencintai kita dan sedang menentukan sesuatu yang paling baik untuk kita. Ketidakmengertian kita terhadap hikmah di balik satu peristiwa bahkan sampai-sampai dalam Quran surat Al-Isra ayat 11 bisa mengantarkan kita akhirnya berdoa memohon kepada Allah. <laughs> Ini ya. Kita kan sudah sangat sering berdoa. Apakah semua doa kita itu dikabul oleh Allah? Ada yang dikabul, ada yang tidak. Kadang-kadang kita kemudian menggerutu kepada Allah terhadap doa yang tidak dikabul oleh Allah. Kan? Seorang misalnya dia berdoa sudah sekian tahun mohon kepada Allah agar diberi keturunan, tidak juga diberi keturunan. Seorang berdoa kepada Allah agar dia diberi kekayaan, tidak juga oleh Allah diberi kekayaan. Seorang berdoa bertahun-tahun minta diberi jabatan yang dia inginkan, tidak juga jabatan itu dia dapatkan itu. Lalu dia mengatakan Allah tidak mengabulkan doa saya. Allah tidak mencintai saya. Belum tentu kesimpulannya seperti itu. Kalau orang itu sudah menjadi hamba Allah yang saleh, doanya pasti dikabul pasti udhuni astajib lakum berdoalah kalian padaku pasti saya akan kabulkan sebagai seorang mukmin kita tidak boleh ragu meragukan itu berarti meragukan firman Allah ya, kalau kita sudah berdoa dan kita sebagai orang mukmin yang pantas untuk di, dikabul doa kita ya, karena kesolehan kita yakin doa kita pasti dikabul hanya saja di dalam mengabulkan doa kita doa hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Allah melihat segi kemanfaatan dari doa itu kalau orang itu berdoa justru memohon kepada Allah sesuatu yang kalau dikabulkan malah dia akan hancur kehidupannya saking cintanya Allah kepada orang itu tidak dikabulkan keinginan dia jadi dikabulkan doanya itu dengan tidak mengabulkan keinginannya Allah sudah memberi contoh kepada kita dalam Al-Quran kan Bagaimana doa Korun yang ngotot minta kaya? Andai kata Korun itu tahu bahwa kalau dengan kaya itu memang dia akan hancur hidup dia dunia dan akhirat, pasti dia tidak akan pernah berdoa minta kaya. Allah memberikan contoh kepada kita bagaimana Salabah, seorang sahabat Rasul yang sudah diingatkan oleh Rasul karena saking ngototnya dia ingin bahkan minta didoakan oleh Rasul supaya dia menjadi orang kaya. Kata Rasul, jangan. Allah tidak mengabulkan kamu menjadi orang kaya karena itu cintanya Allah kepada kamu. Karena dia ngotot terus, akhirnya dikabulkan dan hancur dia kehidupannya. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Isra 11 wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Terkadang manusia itu berdoa kepada Allah meminta sesuatu yang tidak baik. Minta celaka. Pernah enggak kita berdoa minta minta celaka, hadirin? Pernah enggak ya? Saya yakin pernah saya saya yakin kok dengan firman Allah itu kita kan termasuk insan itu wa yad'ul insan terkadang manusia itu berdoa kepada Allah minta sesuatu yang tidak baik kenapa ya doa bil khair kata Allah karena dia mengira yang dia minta itu baik minta panjang umur mungkin kita pernah kan berdoa minta panjang umur apa yakin bahwa panjang umur itu sesuatu yang baik bagi kita mungkin yang terbaik itu pendek umur kita Mungkin kalau kita meninggal sekarang jauh lebih baik daripada meninggal 10 tahun lagi. Kita nggak tahu. Kita berdoa minta kaya. Itu paling sering mungkin ya. Berdoa minta kaya. Aku yakin kalau Allah kabulkan kita menjadi orang kaya itu akan baik untuk kita? Belum tentu kan? Ya? Kita berdoa minta keturunan, apa yakin kalau kita Allah memberikan keturunan kepada kita itu pasti yang terbaik untuk kita? Belum juga tentu. Makanya ketika seorang ibu di Masjid Istiqomah ini mengatakan pada saya, katanya Allah menyatakan dalam Al-Quran berdoalah kepadaku pasti saya akan kabulkan saya sudah tujuh tahun Pak berdoa minta diberi keturunan tapi kayu nanti dikabul-kabul Oh, saya bilang mungkin sudah lama itu doa ibu itu dikabul oleh Allah. Kumaha? Tapi ketika ada cabul budak saya. Ya mungkin Allah sudah mengabulkan doa ibu itu dengan tidak diberi keturunan. Nyapan saya minta keturunan. Ya, cukup Allah belum tentu keturunan itu akan lebih baik untuk kamu. Berapa banyak sih ya kehadiran anak yang membuat hancurnya kehidupan orang tua? Anak-anak durhaka itu Jadi kadang-kadang karena ketidakmengertian kita, kita sujud syukur di saat kita kena musibah. Harusnya kita itu malah sedih gitu, malah kita bersyukur. Ini sekarang ini bisa bisa bisa banyak yang seperti itu. Tidak sedikit mungkin yang hanya terpilih jadi calon, jadi bukan calon lagi ya, jadi terpilih gitu, jadi lalu mereka syukuran sampai seminggu. Padahal harusnya mereka sedang harusnya curi mungkin gara-gara masuk jadi anggota legislatif akhirnya pintu neraka itu terbuka itu kita nggak tahu itu ada orang yang begitu begitu punya anak wah syukuran itu kan hari ketujuh iyo hari ke iya satu itu wah iya, kabeh dialunah dan sebagainya itu 30 tahun kemudian curi kan itu gara-gara budak kita Ya Allah, kalau saya tahu anak ini bakal begini mendingan tolong ayah si berdoa tuh. Berarti pada waktu 30 tahun yang lalu dia sedang mensyukuri musibah itu. Mensyukuri bencana itu. Ketika dia memperoleh itu akhirnya jabatan yang dia inginkan, oh itu syukuran sampai dua minggu syukurannya diundang semua itu keluarga, teman-teman dan sebagainya. Padahal mungkin jabatan itu yang akan mengantarkan dia masuk neraka jahanam. Ya. Jadi kita nggak tahu itu. Mungkin kita sedang sedih, pada harusnya kita itu bersyukur. <laughs> Mungkin kita di saat bersyukur malah harusnya kita itu sedang harusnya kita ber, merasa sedih. Gitu. seringkali kalau saya menyampaikan ini lalu orang jadi ya saya menjadi begitu bingung begitu bingung kumah nah, nyari sehari hari gitu. jadi kurang itu butuh kumahan doa teh harus bagaimana kita berdoa nanti saya berdoa minta kaya bisa salah deh minta miskin beraku deh ya Allah saya mau miskin lah satu Nanti minta jabatan bisa salah, minta istri bisa salah lagi ya, kan. Ya. Jadi kudu khawatir ya, gitu. Nah kalau saya sudah dihadapkan dengan pertanyaan ini, saya sering mengatakan, ya karena ketidakmampuan kita di dalam memahami hikmah di balik suatu peristiwa dan apa sebenarnya yang terbaik bagi kita dunia dan akhirat kita menurut Allah, maka saya selalu menjalankan insya Allah ya, dalam hidup saya kalau saya berdoa, itu selalu saya tidak memaksakan keinginan apa yang baik menurut saya. Saya selalu begitu dalam berdoa itu ya. Saya kemukakan kepada Allah keinginan saya, tapi saya tidak pernah memaksakan itu. Misalnya gitu, saya sakit, saya minta berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin sehat itu karena menurut saya sehat lebih bagus untuk saya, ya Allah. Tapi andai kata menurut engkau yang maha tahu, sebaiknya hari ini saya tetap sakit dulu. Ah nggak apa-apa, Allah sakit aja lah. Begitu juga kalau kita mau berdoa minta kaya, misalnya ya Allah, saya tuh ingin kaya ya Allah. Silakan saja kita mohonkan. Saya tuh ingin kaya ya Allah, dah rasanya saya mending dengar Allah tibatan miskin. Asal lebih benar harlah itu tibatan miskin. Saya mau ingin kaya ya Allah. Tapi andai kata menurut engkau yang maha tahu kalau saya kaya itu justru akan hancurlah kehidupan dunia dan akhirat saya. Jangan ya Allah, jangan berikan kekayaan itu. Biar aja lah saya memiskin Allah. Kalau memang kekayaan akan menghancurkan dunia akhirat saya, terutama akhirat gitu kan. Ah, saja saya memiskin Allah. Asal ulah miskin tuh ya Allah itu nawar saja kita nawar nah, memang memang contohnya ya gitu boleh kita nawar itu kan yang bisa saya ambil ini kesimpulannya dari doa istiqarah kan ya dalam doa istiqarah kan itu yang dicontohkan oleh Rasul itu kan andai kata ini baik untuk kehidupan dunia dan akhirat saya mudahkan saya untuk memperolehnya Allah tapi andai kata ini menurut engkau yang maha tahu justru akan tidak baik untuk dunia dan akhirat saya jauhkan tapi pilihkanlah yang terbaik Andai kata jabatan ini akan baik untuk kehidupan dunia dan akhirat saya, mudahkan saya untuk memperoleh jabatan ini, ya Allah. Tetapi andai kata jabatan ini justru akan menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat saya, jauhkan jabatan ini dari dari kehidupan saya, ya Allah. Cuman berilah saya yang lebih baik. Andai kata umur panjang itu akan baik untuk saya panjangkanlah umur saya Allah tapi andai kata panjang umur itu justru akan menghancurkan kehidupan dunia akhirat saya kapanpun saya siap segera Ya Allah pokoknya kita menyerahkan kepada Allah tanpa tanpa artinya kita punya hak untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita tapi kita tidak memaksakan keinginan itu khawatir nanti kalau-kalau kita ngotot kepada Allah yang baik menurut kita padahal itu sebenarnya sangat tidak baik tapi karena saking ngototnya hanya diberikan dan kita menyesal sama dengan waktu kita milih jodoh milih istri calon istri calon suami ibu-ibu misalnya milih calon suami harus begitu ya Allah ini tidak ada seorang pejahat gue semua benghar Allah kasih di yang bagus lah yang soleh di asal lebari melawan benangku batur ke ya Allah hasil yang model kira Andai kata menurut engkau yang maha tahu ya Allah Ini akan baik untuk menjadi suami saya Untuk hidup dunia dan akhirat saya Mudahkan saya memperoleh si akang ini ya Allah Jangan sampai kena kubatir gitu Lebar ya Allah Tapi andai kata menurut engkau yang maha tahu ya Allah si Akang yang kaset, yang soleh, yang benar menurut saya ini adalah orang yang justru kalau menjadi suami saya akan hancurlah hidup dunia dan akhirat saya. Jauhkan si Akang dari kehidupan saya ya Allah. Cuman berilah gantinya yang lebih baik. Ini jangan sampai lupa ini. Jangan terus jauhkan si Akang dari kehidupan saya terus gantinya itu itu selalu kita harus begitu saya nggak apa-apa lah mungkin yang memberi contoh walaupun ini terlalu pribadi contoh ini. saya ditakdirkan oleh Allah pertama anak saya itu perempuan perempuan anak itu Alhamdulillah ya kan lahirlah anak yang kedua perempuan lagi Alhamdulillah lagi ya kan barulah yang ketiga itu anak itu lahir perempuan lagi <laughs> Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah waktu lahir yang ketiga itu dokternya sih nggak komentar. suster yang berkomentar pak bapak pasti kecewa ya enggak sih Nah dia tahu kan sebelum-sebelumnya ngobrol gitu kan anak pertama perempuan ya. anak kedua perempuan bahwa berharap ini laki-laki oh kalau berharap sih boleh-boleh saja gitu kan hasil USG ya nanti kita lihat saja hasil waktu udah keluar lah gitu deh Misalnya dia perempuan lagi, bapak pasti kecewa ya? Enggak, sudah. Ah, enggak mungkin. Bapak pasti kecewa. Ah, artis itu. Meni masa ke saya kudu kecewa, gitu? saya nggak boleh saya juga sesuatu kekecewaan nah, aku maksa dirinya mestinya saya bilang suster ya <laughs> bisa ibu saya ya gitu kan. Allah nggak apa-apa pasti katanya kecewa kan yang pertama kedua kan perempuan sebelah bilang suster saya diajarkan oleh agama saya bahwa saya harus berusaha, berikhtiar, berjuang, berdoa, meminta kepada Allah berikhtiar. Katanya begini-begini kalau mau anak laki-laki, sudah, sudah saya lakukan itu banyak makan ini oh mas kan sok makan naon deh lah udah saya usahakan tapi saya bagaimana Allah Allah menghendaki anak itu perempuan saya kan Alhamdulillah mungkin ini yang terbaik mungkin bagi saya bukan sesuatu yang terbaik kalau punya anak laki-laki saya harus bersyukur tidak ada yang kecewa perasaan batin kita ingin itu urusan batin kita kita serahkan pada Allah ya. mana yang terbaik nah ketika yang keempat Waktu itu saya sedang di Tanah Suci Pas saya interlokal ke sini Istri saya Mau bilang Saya terlambat ini Kemungkinan isi Allah Alhamdulillah aku bilang Ya Alhamdulillah isi Bisa isi lagi Nah saya terus teringat itu Isi saya teringat hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu kan penetapan laki-laki dan wanita itu kan antara ti, usia janin antara 3 4 bulan. Dalam hadis Muslim 3 bulan, dalam hadis Bukhari 4 bulan. Jadi antara itu. Jadi pada waktu janin itu mulai dari gumpalan gumpalan darah sampai gumpalan eh, gumpalan air mani sampai gumpalan darah lalu gumpalan daging Nah, pada waktu sampai menjadi gumpalan daging sudah menggumpal daging seperti itu, baru ditiupkan ruh kan itu fayan fiha ruh. Itu antara 3 4 bulan dalam rahim itu. Di mana malaikat itu bertanya kepada Allah, azza "Azakarun am unsa?" Laki-laki atau perempuan ini Allah Nah, Allah menetapkan laki-laki atau perempuan nah, baru ditetapkan jadi antara 3-4 bulan oh, ini kesempatan saya pikir ini belum kan malaikat belum nanya ini kesempatan saya di Mekah di Mekah wah lagi tawaf berdoa lagi tapi insya Allah itu yang saya lakukan yang seperti itu di Mekah lagi tawaf lagi sa'i lagi apa lagi wukuf di Arafah saya mohon kepada Allah ya Allah anak saya pertama kedua ketiga perempuan lapor gitu padahal Allah nggak tahu kan lapor itu kan Allah anak saya ingin saya tuh anak laki-laki ya Allah gitu andai kata Allah itu memang akan baik untuk dunia dan akhirat saya tapi andai kata menurut kau yang terbaik itu wanita ah wanita ajalah Allah jadi saya nggak mau ngotot itu Nah selesai haji saya pulang tahun berapa itulah saya lupa lagi tahunnya pulang hanya seminggu pulang dari tanah suci jadi sebenarnya ketetapan mereka juga belum nanya itu kalau ukur, lihat ukuran itu kan pulang dari haji karena saya ikut yang ONH rombongan ONH plus jadi hanya dua hari saya udah bermimpi itu mimpi dalam mimpi itu ada seorang laki-laki besar itu tapi laki-laki jelas itu tapi wajahnya nggak jelas bawa anak kecil itu di tangannya itu gandengnya nah, dalam mimpi itu dia mengatakan pada saya kamu kan ingin anak laki iya sudah iya ini kamu dapat anak laki kamu dapat ini anak laki lagi benar itu sudah dalam mimpi itu jadi terjadi dialog itu saya ngotot itu benar itu laki-laki lain itu yang diperosotkan celana gitu. <laughs> dan anak itu pakai celana itu kan diperosotkan sampai kelihatan lah itunya itu ya anak laki oh enggak anak laki terbangun saya alhamdulillah saya nggak cerita pada nyonya itu biarin ya seminggu dua minggu kemudian selesai mimpi itu nah, calon ibunya yang yang bermimpi oh, kalau perempuan kan enggak enggak tahan itu langsung aja paginya cerita oh, saya mimpi katanya anak itu laki-laki beliau sempet gitu dua minggu yang lalu saya juga udah mimpi laki-laki tapi kan itu mimpi kita nggak tahu ini seberapa jauh kebenaran itu ya sudah kita mohon saja pada Allah kembali lagi nah itu mau nggak mau kan harus diperiksa itu SG itu ya jadi terperiksa, terperiksa juga itu pada usia sekian bulan nah, kata dokter kemungkinan laki-laki ya insya Allah mudah-mudahan itu jadi doa kan itu kan persis lahir laki-laki ternyata ya Alhamdulillah Allah mengabulkan itu ya tapi seperti itu saya tidak pernah ngotot pada waktu itu minta laki-laki gitu ya minta itu saya ingin laki-laki ya Allah tapi ya kalau terserah Allah mana yang terbaik dan itu karena itu tadi saya sangat terkesan betul dengan ayat-ayat Al-Quran ini bahwa kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita loh. Ya. Jadi boleh jadi juga musibah yang kita anggap musibah itu sebenarnya Allah sudah memilihkan yang terbaik. Harusnya kita sujud syukur, kita malah kemudian jadi <laughs> jadi apa mengeluh, berkeluh kesal dan lain sebagainya. jadi kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga karena waktu kita Kemungkinan yang ketiga musibah menimpa diri kita orang mukmin adalah karena azab dari Allah karena menurut Allah kita sudah seharusnya diingatkan dengan dosa-dosa yang sudah terlalu banyak kita lakukan ya. Nah, tadi eh, saya katakan di awal sekali bahwa apapun musibah yang menimpa diri orang mukmin itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kok sekarang diazab? Ya, azab di Allah di dunia bagi orang yang beriman itu adalah kasih sayangnya. Saking sayangnya Allah tidak ingin dia itu dibiarkan hanyut dalam perbuatan maksiat. Diberinya azab oleh Allah. Nah, pada saat dia menerima azab itulah dia tersentak, lalu akhirnya dia taubat pada Allah dan kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Kasih sayang Allah. Ya. Dan saya yakin banyak sekali kita punya contoh itu dalam kehidupan orang yang akhirnya menjadi orang soleh itu setelah akhirnya diberi azab dulu oleh Allah. Ya barulah dia betul-betul <laughs> berhenti itu setelah dikasih azab oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ibarat beginilah. Bagaimanapun yang namanya jeleran si ibu ke telinga anaknya itu bagi si anak itu azab gitu. Ngeri ya tuh, wah ada mereka burung begitu tuh burung gitu sampai nangis anak itu. Lalu beranikah yang mengatakan bahwa si ibu itu kejam? dan si ibu itu bermaksud menyiksa si anak itu. Oh tidak. Itu justru saking sayangnya si ibu pada si anak. Kok sayang malah dijewer telinganya? Ya, supaya mungkin bagi si ibu cuman itu tinggal satu-satunya yang bisa dia lakukan untuk mengingatkan si anak agar berhenti dari segala kesalahannya itu boleh jadi Allah sedang menjewer kita itu juga karena azab karena kita sudah terlalu jauh melenceng dari kehidupan yang diridhoinya supaya segera kita kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apapun latar belakang musibah yang menimpa kalau orang mukmin selalu itu yang melatar belakanginya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai kalaupun kita dijewer diazab oleh Allah maka itu pun adalah bentuk kasih sayang Allah karena Allah menghendaki sebelum kita meninggal dunia di mana tidak ada lagi peluang bagi kita untuk bertobat saatnya kita di dunia inilah kita segera taubat dan kembali ke jalan Allah lalu siapa yang bisa menyimpulkan apakah ini adalah kasih sayang dalam bentuk ujian keimanan apakah Allah sedang memilihkan yang terbaik ataukah ini adalah merupakan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menyimpulkan itu hanya diri kita masing-masing tidak orang lain kalau kita merasa bahwa diri kita ini sudah luar biasa berjuang berusaha untuk hidup di jalan Allah dosa-dosa maksiat sudah tidak ada lagi dalam kamus hidup kita ya kecuali kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecil yang memang pasti akan dialami oleh setiap orang lalu tetap juga kita mendapat musibah yakin kita ini pasti ujian dari Allah untuk terus meningkatkan keimanan atau Allah sedang memberikan yang terbaik kita tunggu saja ya kita jalani saja kita bersyukur pada Allah dan mohon pada Allah kita diberi kekuatan untuk menghadapi ujian ini dan atau segera Allah nyatakan buktikan pada kita apa sebenarnya yang terbaik bagi kita yang sedang Allah pilihkan itu tapi kalau kita sudah merasa dalam dalam muhasabah dalam evaluasi kita oke depan saya dua bulan ini memang males <laughs> beribadah ada beberapa maksiat yang saya lakukan dosa yang saya kerjakan nabi dapat musibah oh itu mah yakin itu yakin azab itu azab itu yakin itu tidak bisa terus kemudian kita bersimpul oh ini mudah-mudahan pilihan Allah yang terbaik pilihan Allah yang terbaik naon terus buku penuh ibadah <laughs> kalau begitu terus buku banyak masyarakat seperti itu itu pasti azab pasti Allah sudah sedang sedang ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan mengazab kita itu supaya kita segera kembali uh, ke jalan Allah dengan bertobat dan memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita semakin pandai dalam dalam menentukan apa yang sedang Allah putuskan bagi diri kita sehingga kita bisa lebih pandai lagi untuk memanfaatkan semua itu demi kebaikan dan kemaslahatan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.